Pak Stefan selamat pagi. Pagi. Ya, dengan? Dengan Osman. Pak Osman, oke Pak Osman silakan. Iya, saya setuju dengan pendapat itu ya. Cuma ada sedikit perbaikan. Satu tradisi mungkin terlalu jauh ya. Itu bukan tradisi, itu hanya sifat-sifat uh, suku tertentu aja. Saya pribadi nggak suka judi, tapi menurut saya negara nggak perlu ngatur terlalu jauh. Hanya untuk memenuhi uh, kelompok mayoritas atau apa Padahal itu kan judi di mana-mana bisa dikelola, kelola ya, untuk menghasilkan uh, pemasukan yang lebih banyak buat negara, bisa dimanfaatin untuk pembangunan. What's wrong with that? Semua negara melakukan hal itu. Jadi apakah kita melarang judi terus kita negara dicap lebih agamis atau apa? Enggak juga, korupsi itu juga tetap banyak kok. Jadi uh, mesti inilah, mesti jernih melihat ya jangan hanya memenuhi uh, apa sekelompok pendapat itu terus dibikin undang-undang ya terima kasih baik Pak Tony selamat pagi pagi ya silakan Pak Ton ya saya sih ngerasa memang harusnya dilegalkan di satu tempat tapi yang lain ditindak kalau di luar tempat itu tapi kita jujur aja nih di contoh di belakang kantor saya itu Jatinegara ya di dalam gang itu dari yang namanya aktivis masjid apa semua juga tetap berjudi ya saya kira bukan dari agamanya deh gambling itu orang kalau memang suka gambling agama apa tetap aja mau dilarang kayak haram kayak apa tetap aja saya kira emang ee, eh, boleh lah untuk agama tertentu dilarang tapi kalau orang lain mau main juga paling bagus sih ada satu Uh, seperti kasino gitu. Nah, oh, tempat lain kalau memang nggak authorized untuk main judi ditangkap dan tuh benar-benar ditangkap. Sekarang tuh pemerintah, saya nggak tahu, mungkin aparat tuh sengaja nggak mau bikin aturan itu. Kenapa? Karena kalau ketangkep main judi, Mbak, jangankan main judi pakai duit, kita main pakai taruhan minum air putih aja, ketangkep tuh ya, waduh mereka tuh seneng banget mau meres kita. Itu yang makanya polisi sampai sekarang nggak mau. Penghasilan mereka menurun nanti. Makasih. Sudah bersama kami Bapak Edi, selamat siang selamat siang. Silakan Pak. Iya, mesti agak diluruskan ya itu uh, seakan-akan selain Muslim itu boleh judi sebenarnya enggak ya? Agama semua enggak ada yang menganjurkan atau merekomendasikan untuk judi cuman memang harusnya judi itu kita sebagai manusia punya akal sehat judi itu kalau dianggap sebagai permainan ya oke-oke aja. Cuman jangan sampai mengorbankan segala-galanya dalam kehidupan jadi miskin. Nah, masalah pemerintah ini saya melihat tidak ada itikat baik dari pimpinan tertinggi bukan Pak SB ya pimpinan tertinggi keamanan nih ya mungkin Polri karena mereka tuh membackingi dan mereka tuh senang kalau ada judi-judi ilegal gitu begitu ditangkap kan mereka disogok lepas Halo selamat siang Pak Teguh Selamat siang Pak Ya silakan Pak Teguh dengan komentarnya Wah kalau saya tidak cocok sekali orang judi kok dilegalkan Pak Kemudian alasannya negara nyari pemasukan pajak Walaupun dapat pajak berapa aja negara kurang, Pak. Pajak yang dikelola aja, diberantas tuh, ditekunin, jangan sampai ada yang bocor. Itu negara udah kaya, Pak. Tapi kalau judi akan dilegalkan, jadi negara apa kita negara muslim, Pak? Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pak ah, Lubi, selamat siang. Iya. Ya, silakan Pak Lubi dengan komentarnya. Kalau saya sih boleh-boleh aja, Pak, ya. Orang Malaysia aja ada kok, Pak. Gitu. Yang penting aturannya jelas